Surah Al-Mu'minun Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahal mu'minun Sungguh beruntung orang-orang yang beriman Alladhinahum fi salatihim khashi'un Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Dan orang-orang yang menjaga solatnya. Ulaika warithun mereka itulah yang akan mewarisi الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus mereka kekal di dalamnya ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam rahim, tempat yang kokoh. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Kemudian kami menjadikan air mani itu sesuatu yang melekat. Kemudian sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, kamu pasti akan mati. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Dan sungguh, kami telah menciptakan tujuh langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Kemudian kami menjadikan air itu menetap di bumi. Dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون Dan sungguh, pada hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan pada hewan ternak juga terdapat banyak manfaat untukmu. Dan sebagian darinya kamu makan. وعليها وعلى الفلك تحملون Dan di atas hewan-hewan ternak itu, dan di atas kapal-kapal, kamu diangkut. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka sabarlah atasnya sampai waktu yang ditentukan. Nuh berdoa, Ya Tuhanku, Tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ۖ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Maka kami wahyukan kepadanya, Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Dan apabila perintah kami telah datang, dan tanur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, dan juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau membicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين Maka apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين Dan berdoalah, Ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan itu kepada kaum Nuh. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Kemudian setelah itu, kami ciptakan umat yang lain. Dan kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dia berkata, Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia bagimu. maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون Para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan juga orang-orang yang mendustakan pertemuan hari akhirat, dan orang-orang yang telah kami berikan kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan dunia. Mereka berkata, Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون Dan sungguh, jika kamu taat kepada manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti merugi. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون Adakah dia menjanjikan kepadamu bahwa apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? هيهات هيهات لما توعدون Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepadamu. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di dunia ini kita mati dan hidup, dan kita tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain, hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan kita tidak akan mempercayainya. Rasul itu berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. قال عما قليل ليصبحن نادمين Allah berfirman, Tidak lama lagi, mereka pasti akan menyesal. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين maka mereka benar-benar dimusnahkan dengan suara yang mengguntur. Dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Tidak ada satu umat pun yang dapat mempercepat ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. Kami utus mereka berdua kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون Maka mereka berkata, Apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka Bani Israel adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. فكذبوهما فكانوا من المهلكين Maka kaum Fir'aun mendustakan keduanya. Karena itu mereka termasuk orang-orang yang dibinasakan. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi dengan mata air yang mengalir. Ya ayyuhal rusul kulu minat tayyibati wa'amalu saliha Inni bima ta'amaluna alim. Allah berfirman, Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. فذرهم في غمرتهم حتى حين Maka kami biarkan mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu? Kami segera memberikan kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadari. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون Sungguh, orang-orang yang karena takut kepada azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. والذين هم بربهم لا يشركون Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa takut. Karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dirugikan. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain yang buruk yang terus-menerus mereka kerjakan. Hatta iza akhazna mutrafihim bil hum yaj'arun. Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewahan di antara mereka, seketika itu mereka berteriak meminta pertolongan. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون Janganlah kamu berteriak-teriak meminta pertolongan pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون Sesungguhnya ayat-ayat Al-Qur'anku selalu dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. مستكبرين به سامرا تهجرون Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji terhadap Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka yang terdahulu? ataukah mereka tidak mengenal Muhammad Rasul mereka? Karena itu mereka mengingkarinya. Am Ataukah mereka berkata, Muhammad itu orang gila. Padahal dia datang dengan membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan dari mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena dia pemberi rizki yang terbaik. Dan sungguh, engkau Muhammad pasti telah menyeru mereka ke jalan yang lurus. Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون Dan sekiranya kami kasihani mereka, dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Dan sungguh, kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan mereka juga tidak merendahkan diri. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi orang-orang yang berputus asa. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Dan Allah lah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون Dan Allah lah yang mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون Dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia pula yang mengatur pergantian malam dan siang. Maka tidakkah kamu mengerti? بل قالوا مثل ما قال الأولون Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون Mereka berkata, Apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Sungguh, yang demikian ini telah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu tidak mengingat? Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan yang memiliki aras yang agung? سيقولون لله قل أفلا تتقون Mereka akan menjawab, milik Allah. Maka katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu tidak bertakwa? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون Katakanlah Muhammad, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. سيقولون لله قل فأنا تسحرون Mereka akan menjawab, milik Allah. Maka katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu sampai tertipu? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar mendustakan kebenaran itu. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون Allah tidak mempunyai anak, dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan itu banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Dialah Allah, Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka. Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang yang zalim. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar setan-setan itu tidak mendekati aku. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون Demikianlah keadaan orang-orang yang kafir. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah suatu dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu. Dan tidak pula mereka saling bertanya. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Allah berfirman, Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakan. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Penghuni neraka berkata, Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih kembali kepada kekafiran, sungguh, kamilah orang-orang yang zalim. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون Allah berfirman, Tinggallah kamu dengan hina di neraka, dan janganlah berbicara dengan aku. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Sungguh, dahulu ada segolongan dari hamba-hambaku yang berdoa, Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berikanlah kami rahmat, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Allah berfirman, Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, Kami tinggal di bumi, sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Allah berfirman, Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? فتعالى الله الملك الحق لا العرش الكريم Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dan dialah Tuhan yang memiliki aras yang mulia. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون Dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Dan katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat, dan engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.